al-malu wal banuna zinatul hayatid Anak dan juga kekayaan itu adalah perhiasan di dunia dan harus kita akui itu. Semua orang lihat senang siapa tidak senang dengan perhiasan dunia. Tapi di, disuruh membuat perbandingan nih selalu. Siapa nggak senang dunia? Maksudnya Siapa yang tidak membutuhkan kepada dunia? Sampai di dalam Islam sendiri, man mata tuna mali mata syahida. Barang siapa yang meninggal dunia untuk membela hartanya yang halal, mati syahid. Ada perampok, lalu kita melawan perampok, mati. Mati syahid, atau untuk menjaga harta kita. Padahal tadi disebutkan dunia kata yang rendah. Maksudnya itu bukan begitu. Dibanding dengan akhirat, ini loh yang harus kau pahamkan. Perbandingan dunia itu sementara, dunia itu bakal berakhir, sehebat-hebatnya kau mencari dunia, kau akan meninggalkan dunia. Biar sadar setelah itu apa? Berbekal di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan kekayaan yang kau dapatkan. Bukan berarti harus meninggalkan dunia, bukan. Nabi mengingatkan al-mu'minul qawi orang mukmin yang kuat. Lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang fakir, yang lemah. Wal baqiyatu soleh. Jadi ada anak. Anak hiasan bagi kita tapi bagian daripada dunia. Anak adalah hiasan di dunia ini lihat, senang lihat anak dan sebagainya. Akan tapi yang harus kita ketahui ini juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kalau tidak kita tinggalkan dia akan meninggalkan kita. Dan pilihannya juga anak kalau tidak menjadikan orang tua selamat akan menjadikan orang tua masuk neraka. Harus paham ini. Maka hiasan hiasan di dunia, di dunia dianggap sebagai orang punya anak, belum tentu di akhirat dia punya anak. Hati-hati. Di dunia seperti punya anak, berhasil dengan harta melimpah. tatanya apa? Dia dididik dengan iman, dengan agama, dengan kekayaannya dia melakukan kemaksiatan. Atau waktu mencari kekayaannya dengan kemaksiatan karena pendidikan bapak ibunya yang salah. Eh di dunia ternyata di akhirat nyesel punya anak kayak kayak begitu hilang juga di akhirat. Jadi hanya hiasan di dunia saja. Maka dari itu bagaimana dunia yang kita miliki tadi menjadi hiasan di akhirat? Anak yang Allah berikan kepada kita menjadi hiasan nanti di akhirat? Nah ini perlu pendidikan ini. Kebetulan saat ini sudah saat ini saat ini adalah saatnya anak-anak ujian. Habis ujianmu mau pada kemana? Hei para orang tua ingat anakmu kau sekolah di mana? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Awas yang menyekolahkan anaknya jangan hanya memasukkan anak di sekolah favorit akan tapi tidak kenal Allah, tidak kenal akhlak, lalu ternyata malah justru jauh dari Allah, kemaksiatan dilakukan, akhlaknya rusak, bejat. Tidak ngerti ilmu sujud, tidak kenal, kenal, kenal Nabi Muhammad, maka bapaknya dan ibunya yang rugi. Sehingga dia hanya menjadi hiasan di dunia saja. Bahkan kadang di dunia pun sudah tidak menjadi penghias. Karena dia menyiksa orang tuanya dengan tidak ber, berbakti. Dan dunia itu sendiri ternyata bagi sebagian orang itu hanya hiasan sepintas. Mestinya dunia itu akan dijadikan budaknya, dia menjadi budaknya dunia. Mestinya Allah berikan fase, Allah menjadikan. Dunia ini akan dijadikan bagaimana mempermudah dia. Mempermudah untuk beribadah, berbuat baik kepada saudara, sanak kerabat. Punya mobil, Masya Allah, pelitnya setengah mati. Tetangganya megang saja dilap lagi. Mandikan anaknya aja 10 menit, tapi kalau lagi bersihin mobil. Aneh. Dan ada model manusia manusia semacam itu. Bagaimana? Menjaga iya, akan tapi kalau sudah sampai derajat tidak bisa berbuat baik dengan apa yang dimiliki, maka dia akan menjadi budaknya dunia. Bahkan mungkin ada orang membersihkan mobil gak percaya dengan Pembantunya, padahal pembantu bekerja kan lumayan, ngasih gaji, nolong orang. cuma enggak, karena mobil kesayangannya. Masa sendiri bersih ya. Jadi disorting nasib tuh tuh orang itu. Karena gara nah. mobil sudah dicuci musim hujan naik motor. kan biar naik mobil biar kehu jangan Naik motor kenapa? Sayang mobilnya. Itu sama orang beli sendal taruh di ketek begini. Kenapa? Takut rusak sandalnya. Sandal biar pakai kaki aja. Ini kan bukan. Ya, begitulah orang-orang aneh. Dunia akan kita jadikan selam tangga untuk menuju Allah. Termasuk kita infakkan, kita sedekahkan. Ya, beli, ayo berikan. Bismillah. Makanya bukan banyaknya yang kau kumpulkan, akan tapi keberhasilanmu adalah bukan banyaknya yang kau kumpulkan akan tapi seberapa banyak kau telah memberikan kepada orang lain manfaat untuk perjuangan itu dakwah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam